dengan mendoakan. Maka setelah membaca al Fatihah tiga kali, baru kita baca istighfar minimal tujuh kali. Kata Nabi, Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat wafat kecuali sudah beristighfar tujuh kali. Habis itu. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat itu hari, tidak kurang dari itu. Nabi yang tidak pernah berdosa Kenapa istimewanya kayak orang kebanyakan berdoa, Setiap duduk istimewa. Lagi dari banyak dosa kok seperti orang yang tidak pernah dosa istimewa boleh mana kita ini, masya Allah. Maka ayo pikirkan kita mulai dengan istighfar. Istighfar untuk diri kita, kemudian kita sambung istighfar seratus seribu kali dan terus. Salawat dan salam eh, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik salawat adalah salawat ini, yang kita baca di dalam salat kita. Tidak ada salawat yang orang dalam dikit segala macam juga habis terus. Kata waduh, ini ada yang ikut orang yang tak kelihatan, apa suatu tak kelihatan. Terus ada orang-orang kacau misalnya. Ya ada yang Apa yang jenis manusia? Repot. Dia punya ibu sendiri, punya sebagai jin. Dari ibu berusaha pada diri jin. Contohnya apa segala? Gak usah percaya ini. Baca doa beres. Ternyata apa? Eh, lebih tidak terangkan. Karena gara-gara airnya, ya sudah salah. Sakit. Jangan berhubungan dengan ikan perlu sesuatu yang tidak kelihatan. Ini selalu berhubungan itu. Anak habis tidak kelihatan. Sakit terus. Kamu sudah baca doa, jangan khawatir. Baca doa dari Rasulullah sederhana. Makanya yang aneh itu Ustaz, Mas Tadi, Mas. Nabi tak pikir, Ustaz bisa masih akan baca doa sih. Kayak nanti dia tulis sendiri. Tapi aneh. Tapi tidak akan mengganggu wahyu. Tidak akan mengganggu akal. Maka tidak mengganggu semua yang ada pada Nabi. Hanya karena mungkin kita dihadirkan oleh sihir yang kita berdoa. Cuma karena kita ahli zikir lewat begitu. tidak dari ini. Di saat kita ragu ingin mendapatkan seorang yang adalah Ini termasuk penjagaan yang luar biasa Allah dan bumi. Setelah itu baca akhlaknya soleh. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilah illallah, Allahu Akbar. Baca itu luar biasa. Baca akhlaknya soleh. Bagian disebut oleh para ulama sebagai tanaman ahli surga yang pernah bercocok tanam di surga dia hendaknya memandang pada suatu ketika. Yang memperbanyak doa-doa ini maka dia akan memandang suatu ketika dan Dan sebelumnya kita berpikir sejenak, kita akan hiasi atau kita lengkapi Nanti kita dengan berpikir kepada Allah dengan itu semuanya. Fatihah yang pertama, Fatihah kepada Nabi SAW, sahabatnya, keluarganya, dan juga ketuhan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. hatinya lemas, hatinya pendeki, pendengar dan seterusnya. Baik singkat saja, lima menit, mohon diresapi lima menit, sepuluh menit ya, untuk mencermati hubungan kita dengan tetangga kita. Tolong tetangga kita, tolong sabar dengan tetangga, baik-baik dengan tetangga. Tanda iman seseorang adalah hal baik dengan tetangga. يؤمن بالله واليوم الآخر والذكر الجامع Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Kalau kita tidak bisa baik dengan tetangga karena satu hal mungkin tetangga kita jalan, pilihannya antara sahabat atau meninggalkannya. Tidak ada alasan bahaya இன்னும் saudara tetangga kita waktu itu untuk kubur anaknya karena kita naik motor sebelum gedungnya tadi. Cuma tetangga kita polos yang lari. Tetangga yang lain naik motornya gak sadar mengantarkan anaknya lagi sekolah. Sekolah. Mobil oh, bus, ribunya naik gak sadar. Sampai kalau pesan zakat, mikir zakat, Dan Dalam surat ada aku surat dalam bab ini ada sehingga ruginya itu langsung bagi arah istimewa atau sana. oh kan ya balik ke kelas dia punya terima ke kelas nanti akan kita jelaskan kesalahannya di mana kesalahpahaman santri belajar sedikitnya kita baca di hari paham tapi kalau saya ngajar gurunya selesai orangnya bingung lalu pasti akan bingung Tapi kita perlu kita perlu mengalas lalu terus baru bingung tapi tidak keluar dari kain mas pada dia jadi kita kemas langsung jadi kalau kita boleh keluar Imam Data, kalau kamu ada dua belas detik sampai darah bermasalah. Bercampur antara darah dan darah keto. Mana keto mana di ketonya? Jadi dipakai khusus. Yang ketiga, yang ketiga, yang keempat adalah right Ini kalau bercampur antara rakyat dengan darah istighfar. Cuma mana yang mana darah istighfarnya? Ini namanya istighfar kubro pakai rumus khusus. Pinggir kedul. Rumusnya apa? Pinggir dulu. Yang jelas kalau ada ujian nanti, buku mendapatkan hadiah. Jadi lima hal dunia ya. yang jelas harus paham, yang yang kami ingatkan kalau ada keluarga 20 hari bukan 15 hari, lima hari yang harus kita harus salah. Biasanya itu banyak kemana-mana kayak begini ya. Tapi kelihatan jadi ada begini begini kan. Tapi kayaknya bilangnya kemarin begitu. Saya tegur di sini. Itu adalah salah. Nah, ustaznya bilang begini kan. Ini ada apa Dan nah, sekarang mengajarkan agama untuk Islam yang terima. Ya, ya, ya. Insya Allah kita akan nanti. Yang penasaran, apa begitu? Kami makan banyak-banyak ustaz. Oh, itu ustaznya penasaran berapa? Saya kira kok itu bagus dan begitu. Ah. Nah, yang ngaji juga. Ini kok aneh dia ngomongnya. Apa begitu? Dan ustaznya datang lebih bagus nanti ustaznya. Biar belajar lah. sisi Allah dalam nifas. Orang tidak akan berani istiqamah dalam nifas. Terjadi malam sisi Allah dalam yang dulu Allah akan bisa. Ini hanya dulu beritanya ketika kan silakan Allah akan bisa. Jadi Makanya tadi diterangkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan surga Allah berlepas dari segala kesulitan dan hal yang mengikat kita, dia kita harus selalu nyambung kepada Rasulullah. Nah ini saya tanyakan bagaimana caranya dia kalau kita bisa nyambung terus kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua ya ada eh, orang tua seorang bapak kemudian meninggal dalam keadaan rentan, sakit kemudian ya, sebelum meninggal bapak ini pernah berwasiat kepada keluarganya kalau utang saya belum terbayar tapi saya meninggal tolong warisan saya dibayar dijual untuk membayar utang saya tapi ternyata setelah bapak ini meninggal uh, ahli warisnya tidak mau tidak membayar utang itu bagaimana hukumnya untuk yang meninggal ya kemudian yang ketiga ini ada sama aja yang berarti ya, ya nanti ya. sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Oiga, Maha hari ini Nabi itu melakukan salat